Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd InsyaAllah kita lanjutkan Masih pada bab yang kedua Memasuki dalil yang kedua Penulis rahimahullah ta'ala berkata, An Ubadah bin Samiti radhiyallahu anhu qala Dari sahabat yang mulia Ubadah bin Samit Semoga Allah meridhai beliau ia berkata Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh barang siapa yang bersaksi bahwasannya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah wahdahu yang satu la syarikalah tidak ada sekutu baginya dan Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya nya wa anna Isa abdullahi wa rasuluh dan bahwasannya Isa adalah hamba Allah dan rasulnya wa kalimatuhu alqaha ila Maryam dan kalimat Allah yang diberikan kepada Maryam wa ruhu minhu dan ruh dari Allah wal jannata haqqun wan naru haqqun dan juga bersaksi bahwa surga itu benar dan neraka itu benar ada al jannata ala ma kana minal amal maka Allah akan memasukkan dia ke dalam surga berapapun amalan yang dia kerjakan atau sesuai dengan amalannya. Akhrajahu dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Jemaah sekalian, hadis ini menjelaskan kepada kita empat keyakinan pokok empat keyakinan utama yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Barang siapa tidak memilikinya menyebabkan dia kafir. Ini empat pokok keimanan. Pertama, bersyahadat la ilaha illallah. Apa arti la ilaha illallah? Atau sebelumnya perlu kita terangkan dulu makna syahadat. Syahadat itu kalau kita terjemahkan artinya persaksian. Namun itu maknanya secara bahasa. Namun syahadat secara istilah artinya adalah man takallama biha arifan limaknaha amilan bimuqtadaha batinan wa zahiran. Bersyahadat artinya mengucapkan sebuah persaksian dengan mengetahui maknanya serta mengamalkan konsekuensinya secara batin maupun zahir. Itu arti syahadat. Saya ulangi. Syahadat itu artinya mengucapkan sebuah persaksian dengan mengetahui maknanya serta mengamalkan konsekuensinya secara batin maupun zahir. Dari sini dapat kita pahami syahadat itu harus terkumpul padanya empat perkara baru kemudian sah disebut syahadat. Pertama diucapkan. Dalam hal ini kita mengucapkan asyhadu an ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yang kedua, apa yang kita ucapkan itu kita paham artinya. Paham maknanya. Inilah nanti yang akan kita jelaskan tentang makna la ilaha illallah dan muhammadur rasulullah. Kemudian yang ketiga, mengamalkan maknanya secara batin. Maksudnya apa? Yakin kebenarannya. Yakin di dalam hati akan kebenarannya. Kemudian yang keempat, diamalkan secara zahir. Maksudnya adalah, kita hanya beribadah kepada Allah Sebab itu adalah konsekuensi la ilaha illallah. Jadi ini empat yang harus kita miliki. Yang harus kita miliki sehingga syahadat kita sah. Baik. Kemudian apa makna la ilaha illallah? Ulama menjelaskan kalimat la ilaha illallah maknanya adalah la ma'budah haqqun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Karena Allah menegaskan dalam surat Al-Hajj ayat ke-62. Dzalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi al batil wa anna Allah al aliyul kabir. Yang demikian itu. Dialah Allah sesembahan yang hak sesembahan yang benar. Dan yang mereka sembah selain Allah adalah salah. Dan dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Maka sudah sepatutnya dia saja yang kita sembah. Jadi ini makna kalimat la ilaha illallah. Artinya la ma'budah haqqun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Karena kalimat la ilaha illallah terdiri dari dua rukun. Rukun yang pertama adalah an-nafyu yang terkandung dalam kalimat la ilaha. Dan rukun yang kedua adalah al-isbat yang terkandung di dalam kalimat illallah. An-nafyu artinya menafikan. Yaitu mengingkari semua yang disembah selain Allah ini pertama yang harus kita lakukan, penafikan, pengingkaran, meyakini semua yang disembah selain Allah salah. Semua yang dianggap Tuhan selain Allah tidak benar. Kalau begitu, kita juga harus meyakini orang yang menyembah selain Allah itulah disebut orang musyrik. Orang kafir. Demikian pula kita harus meyakini semua agama selain Islam adalah kekufuran. Kenapa? Karena semua agama selain Islam mengajarkan penyembahan kepada selain Allah. Makanya orang yang membenarkan agama selain Islam berarti dia telah menyekutukan Allah. Kemudian rukun yang kedua al-isbat, penetapan. Maknanya adalah meyakini hanya Allah satu-satunya yang patut disembah. Ini dua rukun tauhid yang terkandung di dalam kalimat la ilaha illallah. Dan inilah rahasianya jemaah sekalian, mengapa kalimat la ilaha illallah adalah zikir yang paling afdol. Karena di dalamnya terkandung kewajiban terbesar. Mengingkari penyembahan kepada selain Allah, maksudnya tidak berbuat syirik, dan meyakini hanya Allah satu-satunya yang patut disembah, sehingga semua ibadah kita hanya kita serahkan kepadanya. Inilah arti kalimat la ilaha illallah, la ma'budah hakun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Oleh karena itu, perlu kita luruskan juga beberapa pemaknaan yang keliru terhadap la ilaha illallah. Ada sebagian orang mengartikan kalimat la ilaha illallah hanya berdasarkan terjemahan. Apa terjemahannya? Tiada Tuhan selain Allah. Atau tiada sesembahan selain Allah. Ini kurang tepat. Ini terjemahan mungkin benar. Tapi dari segi makna, sebenarnya kalau kita menerjemah, jangan menerjemahkan kata. Tapi terjemahkan makna. Supaya orang nggak salah paham. Iya. Kenapa kurang tepat? Karena kenyataannya sesembahan selain Allah banyak. Kenapa kita katakan tiada sesembahan selain Allah? Buktinya sesembahan selain Allah banyak. Ada yang menyembah Yesus, ada yang menyembah patung-patung, dewa-dewi, dan dewa-dewi itu syaitan. Ya. Yang menipu manusia, mereka mengatakan kepada manusia bahwa mereka adalah dewa-dewi yang tinggal di langit, tinggal di kayangan. Atau menyembah bebatuan, pepohonan, kuburan-kuburan, dan lain-lain. Banyak yang disembah selain Allah. Kenapa kita mengatakan tiada sesembahan selain Allah? Iya. Maka yang benar adalah tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Nyatakan dengan tegas. Itu yang lebih tepat. Walaupun mungkin kita bermaksud juga begitu. Tiada Tuhan selain Allah maksudnya tiada yang berhak disembah selain Allah. Tapi masih tidak tegas, kurang tegas. Katakan dengan tegas, tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Walaupun yang mereka anggap Tuhan selain Allah banyak, namun yang berhak disembah hanya Allah. Azza wa Jalla. Ini kesalahan yang pertama. Kesalahan yang kedua, yang lebih parah lagi. Ada sebagian orang menafsirkan, La ilaha illallah itu, La maujudah illallah. Tidak ada yang berwujud kecuali Allah. Ya, artinya makhluk itu bisa menyatu dengan Allah sebab segala sesuatu yang berwujud dia Allah. Ini sudah jelas batil. Iya. Ada juga sebagian mereka meyakini yang berwujud di situ maksudnya kalau dia sudah sampai derajat hakikat baru dia menyatu dengan Allah. Iya. Ini penafsiran yang batil dan keyakinan kufur. Ya, menyatu dengan Allah adalah keyakinan kufur. Iya. Demikian pula meyakini manusia bisa sampai derajat hakikat, lalu dia tidak wajib lagi sholat, dia tidak wajib lagi menyembah Allah, karena dia sudah menyatu dengan Allah. Maka ini adalah keyakinan kufur. Iya. Kesalahan yang lain. Yang ketiga. Ada sebagian orang menafsirkan kalimat la ilaha illallah dengan arti la khaliqa illallah. Tidak ada pencipta kecuali Allah. La raziqa illallah. Tidak ada pemberi rezeki kecuali Allah. La malika illallah. Tidak ada penguasa alam ini kecuali Allah. Ini benar atau tidak? Tidak ada pencipta kecuali Allah. Benar atau tidak? Hah? Benar. Siapa yang ragu dia kafir. Ya. Enggak boleh ragu. Tiada pencipta kecuali Allah. Tapi itu bukan makna kalimat la ilaha illallah. Kalau itu diartikan kepada la ilaha illallah, maka jadi salah. Kenapa salah? Karena itu memang bukan makna la ilaha illallah. Dan juga karena, kalau begitu orang-orang musyrik jahiliyah dahulu beriman. Sebab mereka juga mengimani Allah yang menciptakan mereka. Allah yang menciptakan alam ini sampai kata Allah, "Wala in sa'altahum man khalaqahum layakulunallah." Kalau engkau tanya kepada mereka wahai Muhammad, siapa yang menciptakan mereka? Niscaya mereka akan menjawab Allah. Jadi, sekedar beriman Allah sang pencipta belum mukmin, belum muslim, masih kafir. Sampai kita beriman Allah satu-satunya yang patut disembah. Jadi bisa saja orang beriman Allah sang pencipta, tidak ada pencipta kecuali dia, tidak ada yang memberi rezeki, tidak ada yang menguasai alam ini, tidak ada yang mengatur alam ini kecuali dia. Tapi kenyataannya dia masih menyembah selain Allah, maka dia belum muslim. Jadi itu bukan makna la ilaha illallah. Itu benar, tapi bukan makna la ilaha illallah. Iya. Ada pula golongan yang menafsirkan la ilaha illallah adalah la hakima illallah. Tidak ada yang berhak menentukan hukum kecuali Allah. Ini benar atau tidak? Benar. Hanya hukum Allah yang boleh diamalkan oleh manusia. Namun sayang manusia malah memilih hukum-hukum yang lain. Yang bertentangan dengan hukum Allah. Yang belum terjamin kebaikannya. Hukum Allah yang sudah sempurna yang terjamin kebaikannya, terjamin orang yang mengamalkannya akan meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Tapi kok mereka tinggalkan hukum Allah? Kalau mereka ini kafir, mungkin wajar dalam tanda kutip. Ternyata orang-orang yang mengaku muslim pun meninggalkan. Mereka lebih memilih hukum-hukum buatan penjajah. Ya, peninggalan penjajah. Penjajah sudah pergi, mereka masih menjajah kita dengan pikiran mereka dengan hukum-hukum mereka atau hukum-hukum adat atau hukum-hukum hasil musyawarah manusia padahal bertentangan dengan syariat itu yang mereka pelajari dan itu yang mereka amalkan mereka tinggalkan hukum-hukum Allah Azza wa Jalla yang pasti lebih baik lebih sempurna serta menjamin kebahagiaan dan kesuksesan. Iya, ini kenyataan. Maka ada sebagian orang menafsirkan la ilaha illallah artinya la hakima illallah. Tidak ada yang berhak menentukan hukum kecuali Allah. Sebagaimana firman Allah, "Inil hukmu illa lillah." Tidaklah hukum itu kecuali milik Allah. Ini sama dengan sebelumnya, ini benar. Tapi itu bukan makna la ilaha illallah yang lengkap. Iya. Penerapan hukum itu bagian dari ibadah bagian dari ibadah. Sedangkan ibadah itu begitu luas. Ibadah begitu luas. Jadi, kenapa hanya dibatasi dengan hukum? Kenapa jemaah sekalian? Karena orang yang mengartikan demikian, dia punya kerusakan akidah. Apa kerusakan akidahnya? Mengkafirkan para penguasa yang tidak berhukum dengan syariat. Padahal dalam akidah ahlus sunnah wal jamaah itu tidak sampai pada tingkatan kufur akbar. Kufur besar. Kecuali kalau orang yang melakukannya melakukan satu dari tiga hal. Pertama, dia meyakini hukum Allah itu sama rata dengan hukum manusia, maka dia kafir. Yang kedua, dia meyakini lebih parah lagi. Hukum buatan manusia lebih baik daripada hukum Allah, maka dia kafir. Dan yang ketiga, apabila dia menghalalkan apa yang Allah haramkan, itu baru jadi kufur. Iya. Pada asalnya bukan kufur akbar, kufur asgar. Tapi mereka hendak mengkafirkan orang yang melakukan kufur asgar tersebut. Dan juga karena mereka ingin memfokuskan perjuangan pada penegakan negara Islam. Padahal tidak seperti itu yang dicontohkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dicontohkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mendidik pribadi, mendidik pribadi, membenarkan tauhidnya, maka pribadi-pribadi ini kemudian membangun keluarga, keluarga menjadi masyarakat, masyarakat bertauhid, barulah setelah itu Allah anugerahkan kekuasaan. Bukan kekuasaan yang menjadi tujuan. Tujuannya adalah menegakkan tauhid. Siapa yang benar-benar menegakkan tauhid, dialah yang Allah akan berikan kekuasaan di muka bumi. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat An-Nur ayat ke-55 wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat layastakhlifannahum fil ard. Sungguh benar-benar Allah telah berjanji kepada orang yang beriman dan beramal soleh di antara kalian, Allah akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi. Jadi, berkuasa di muka bumi ini adalah nikmat Allah yang Allah berikan kepada orang yang sudah mencapai tujuan. Apa tujuannya? Beribadah hanya kepada Allah, beriman kepadanya dengan beramal soleh. Amal soleh itu adalah amalan yang ikhlas, tidak mengandung kesyirikan dan mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan jemaah sekalian, jangan sepelekan penyimpangan akidah ini. Berawal dari kesalahan menafsirkan la ilaha illallah. Apa berikutnya? Pengkafiran. Setelah pengkafiran apa? Pengoboman. Maka jangan heran. Kok katanya dia mengaku berjihad? Korbannya kok orang muslim? Subhanallah. Mengaku berjihad, tapi korbannya seorang muslim. Bahkan banyak orang muslim, bahkan di masjid. Melakukan pengoboman, bahkan bom bunuh diri, dilakukan di masjid. Dan tidak ada dalil bom bunuh diri dalam Islam. Tidak ada. Mereka hanya memaksakan dalil. Iya. Ada dalil-dalil, kalau ditanya ya mereka bisa mengeluarkan dalil, tapi mereka pahami sendiri. Tidak sesuai dengan pemahaman ahlus sunnah wal jamaah. Iya. Jadi, berawal dari satu penyimpangan, bisa bercabang kepada penyimpangan yang lain. Iya. Maka ini contoh-contoh beberapa penafsiran makna la ilaha illallah yang keliru. Yang benar adalah penafsirannya ahlus sunnah wal jamaah La ma'budah hakun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Wahdahu, hanya dia yang satu saja. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Ini namanya takkid. Penekanan. Bahwa memang hanya dia yang berhak untuk disembah. Ini jemaah sekalian, keyakinan yang pertama. Yang harus kita miliki. Mentauhidkan Allah, tidak mempersekutukannya. Yang kedua, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mengimani nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang hamba dan utusan Allah. Ini keyakinan yang kedua yang harus kita miliki sebagaimana dalam hadis ini. Mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba Allah dan utusannya. Jemaah sekalian, ini dua hal asasi dua rukun yang harus kita imani pada diri Rasulullah sallallahu Kalau kita tidak memiliki dua hal ini, maka akan menjerumuskan kita pada kesesatan. Kalau kita tidak mengimani nabi sebagai hamba Allah, maka kita akan terjerumus pada kesyirikan orang-orang Nasrani yang menuhankan nabi mereka. Iya. Jadi keimanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba Allah ini menafikan sifatnya orang-orang Nasrani yang disebut dengan al-ifrat atau al-gulu, berlebih-lebihan. Memuliakan nabi mereka, mencintai nabi mereka, tapi dengan cara berlebihan, yaitu sampai tingkatan menuhankan nabi mereka, Nabi Isa alaihi salam. Kalau kita tidak memiliki keimanan yang kedua, yaitu mengimani beliau sebagai utusan Allah, maka kita akan terjerumus pada kekafiran Yahudi. Orang Yahudi itu mereka kufur karena apa? Karena menentang para nabi dan rasul bahkan membunuh para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam. Itu sifatnya orang Yahudi. Maka kita imani beliau adalah utusan Allah sehingga kita beriman kepada beliau, meneladani beliau dan memuliakan beliau. Adapun orang-orang Yahudi mereka memusuhi dan tidak mau mengikuti para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Iya. Maka dua hal ini yang harus kita miliki. Jangan berlebih-lebihan di dalam memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga kita angkat beliau kepada derajat Allah. Jangan pula meremehkan beliau sehingga kita tidak mau mengikuti sunnah-sunnah beliau. Oleh karena itu jamaah sekalian, orang yang berlebihan dalam memuliakan Nabi Muhammad SAW, dia mengikuti sifatnya orang-orang Nasrani, dan orang yang meremehkan sunnah-sunnah beliau, dia mengikuti sifatnya orang-orang Yahudi. Iya, ini hati-hati. Kemudian yang ketiga, beriman terkait dengan Isa alaihi salam. Apa yang harus kita imani pada beliau? Di sini disebutkan tiga hal. Pertama, beliau adalah hamba Allah atau empat hal, empat perkara. Pertama beliau adalah hamba Allah. Seperti kita juga. Tidak patut dipersekutukan dengan Allah. Yang kedua beliau adalah utusan Allah. Sama seperti Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW Hanya saja perbedaannya adalah syariat beliau tidak berlaku bagi kita. Syariat beliau bahkan tidak berlaku untuk seluruh manusia. Hanya khusus Bani Israel. Dan itu perbedaan Nabi Muhammad dan para nabi yang lain. Para nabi yang lain itu diutus hanya untuk kaumnya saja. Sedangkan Nabi Muhammad SAW diutus untuk seluruh umat manusia. Makanya aneh. Makanya aneh kalau ada orang Jawa Nasrani. Itu aneh. Orang Amerika pun aneh kalau dia Nasrani. Kenapa? Karena Nabi Isa itu tidak diutus bagi mereka. Nabi Isa hanya diutus terhadap Bani Israel. Allah sebutkan dalam Al-Quran, Nabi Isa berkata, Ya Bani Israel, abudullaha, Rabbi wa Rabbakum. Wahai Bani Israel, beribadahlah hanya kepada Allah, Robku dan Rob kalian. Iya. Dan terhadap umat yang lain, ada nabi ada nabi nabi mereka tersendiri. Jadi setiap umat memiliki seorang nabi. Dan Nabi Isa hanya khusus bagi Bani Israel. Iya dan untuk seluruh umat manusia hanya seorang saja yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karena itu dalam hadis riwayat Muslim Nabi SAW menegaskan Walladhi nafsi biyadih La yasma'u bi ahadun min hadihil ummah Yahudiyun wala nasraniyyun Thumma mata Walam yu'min billadhi ursiltu bihi Illa kana min ashabin nar Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya Tidak seorang pun dari umat ini yang pernah mendengarkan tentang ajaran Islam yang aku bawa. Apakah dia seorang Yahudi atau seorang Nasrani? Kemudian dia mati sebelum dia masuk Islam, maka dia termasuk penghuni neraka. Iya. Oleh karena itu, kelak Nabi SAW akan turun di akhir zaman, beliau tidak menerapkan syariat beliau. Melainkan beliau hanya akan mengamalkan syariat Nabi Muhammad SAW. Karena syariat itulah yang berlaku bagi kita. Iya. Kemudian yang ketiga atau ya yang ketiga mengimani Nabi Isa alaihissalam sebagai kalimat Allah yang diberikan kepada Maryam. Maksudnya apa? Kita imani beliau diciptakan dengan firman Allah dengan kalimat Allah kun. Iya, itu maknanya. Allah hanya mengatakan kun. Maka terciptalah Nabi Isa Salam tidak melalui proses seperti manusia pada umumnya yaitu harus ada suami istri berhubungan lalu jadilah seorang anak. Nabi Isa tidak. Di, beliau diciptakan dengan kalimat kun. Ya. Dan inilah salah satu sebabnya mengapa orang-orang Nasrani menuhankan beliau. Karena katanya istimewa. Ya. Lahir tanpa ayah. Maka sebenarnya mudah saja menyadarkan mereka kalau mau sadar. Maka kita katakan kalau Nabi Isa pantas disembah sebab beliau lahir tanpa ayah, tentu Nabi Adam lebih pantas. Ya, Nabi Adam bukan hanya tanpa ayah, tanpa ibu. Ya. Kalau Nabi Isa adalah Tuhan, Nabi Adam Tuhan lebih besar lagi. Ya, ternyata tidak. Jadi itu adalah keyakinan yang batil. Kemudian yang keempat, waruhum Nabi Isa alaihissalam adalah ruh dari Allah. Maksudnya Allah khususkan dia peniupan ruhnya tanpa melalui uh, proses sebagaimana manusia biasa. Iya. Ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya ruh beliau adalah ruh yang Allah ciptakan. Bukan maknanya dia adalah potongan ruh Allah lalu dimasukkan kepada Maryam bukan, melainkan ruh yang Allah ciptakan. Ini empat keimanan kita terkait Nabi Isa alaihi salam. Oleh karena itu jemaah sekalian, hadis ini memberi pelajaran kepada kita bahwa Nabi Isa adalah seorang nabi dan rasul, wajib kita sebagai muslim untuk memuliakan dan mencintai beliau tetapi tidak berlebih-lebihan. Ya, seperti orang-orang Nasrani. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, wal jannata haqqun wan naru haqqun. Mengimani bahwa surga itu benar dan neraka itu benar adanya. Ini jemaah sekalian, empat keyakinan asasi seorang muslim. Siapa yang tidak memilikinya, maka menyebabkan dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala atau dengan kata lain dia menjadi murtad keluar dari Islam kalau tidak memiliki satu dari empat keimanan ini. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita berita gembira. Siapa yang memiliki empat keimanan ini, Allah akan memasukkan dia ke dalam surga ala makana minal amal. Allah akan masukkan dia ke dalam surga ala makana minal amal. Bagian yang terakhir dalam hadis ini ada dua penafsiran para ulama. Pertama, maksud ala makana minal amal adalah berapapun amalan yang dia kerjakan. Sedikit atau banyak dia pasti masuk surga asal dia memiliki empat keyakinan ini. Itu makna yang pertama. Kemudian makna yang kedua adalah dia akan masuk surga sesuai dengan amalannya. Artinya, tinggi atau rendahnya derajat dia di surga adalah sesuai dengan amalan yang dia lakukan. Ya. Setelah dia dipastikan masuk surga, namun tempatnya di surga sesuai dengan amal-amal soleh yang dia kerjakan. Baik. Maka jemaah sekalian, yang menjadi inti pembahasan kita adalah bagian yang pertama, dari empat keyakinan, maka yang pertama sekali yang terpenting adalah meyakini tauhid, mengimani hanya Allah satu-satunya yang patut untuk disembah. Adapun yang disembah selain Allah semuanya adalah salah. Baik. Masih tersisa beberapa hadis di dalam bab ini. Insyaallah taala kita lanjutkan uh, pada pertemuan yang akan datang sekaligus kita masuk pada bab yang berikutnya. Semoga bermanfaat. Mungkin kita berikan waktu sedikit tanya jawab. Saya persilahkan. Saya belum punya anak. Ada teman-teman yang menyarankan kalau nanti umroh memberi makan burung merpati di Makkah. Hmm. Memakan kurma muda Apakah hal tersebut termasuk kesyirikan jika saya melakukannya? Pertama, memberi makan burung merpati. Ini termasuk sedekah. Dan sedekah yang paling afdal bukan kepada burung. Ya. Tapi kepada manusia. Dan lebih afdal lagi kepada orang-orang yang bertakwa. Ya. Dan secara umum, sedekah melancarkan urusan-urusan kita. Bahkan setiap amal soleh, setiap amal soleh adalah solusi atas semua persoalan hidup kita. Bukankah Allah telah berjanji, "Wa يَتَّكِ اللَّهَ يَجَعَلْ لَهُ wa مِنْ min لَا يَحْتَسِبْ Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar baginya. Dari arah dan akan diberikan rizki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Artinya semua bentuk ketakwaan. Semua amal soleh. Apakah itu sedekah maupun yang lainnya. Iya. Dan apabila itu sebuah penyakit, tidak dapat anak, tidak belum dapat anak karena ada satu penyakit, baik penyakit itu kita sadari atau tidak, maka amal soleh juga adalah obat, termasuk sedekah. Bahkan Nabi saw secara khusus bersabda, "Dawau mardakum bis sadaqah." Obatilah orang-orang sakit kalian dengan sedekah. Iya. Jadi ini ada benarnya, tapi kurang tepat. Kenapa bersedekah kepada burung? Ya. Manusia masih banyak yang perlu diberikan sedekah. Enggak apa-apa, bagus. Kita kesana beri makan burung-burung itu. Ya. Tapi jangan lupa kita bersedekah kepada yang lebih afdal menerimanya. Yaitu orang-orang fakir terutama orang-orang yang beriman. Iya. Kemudian yang kedua, makan kurma muda. Ini tergantung. Dan pada umumnya memang, kurma adalah makanan yang banyak sekali manfaatnya. Ya. Bisa saja, bisa saja, uh, ini memudahkan kehamilan, atau menyembuhkan berbagai macam penyakit karena dia adalah ada ada karena ada sebab yang masuk akal. Iya, ada sebab yang masuk akal. Ya misalkan dia mengandung zat tertentu sehingga membantu ya katakanlah peredaran darah dan lain sebagainya sehingga menyebabkan memudahkan kehamilan. Bukan karena sebab-sebab yang gaib. Ya. Jadi seperti itu. Beda kalau kita meyakini semacam sebuah batu. Sebuah batu. Ya. Sebuah batu katanya bisa menyembuhkan atau bisa memudahkan kehamilan. Pertama, tidak ada dalil yang menunjukkannya. Yang kedua, nggak bisa dibuktikan secara ilmiah maka meyakininya adalah syirik. Sementara kalau korma itu bisa dibuktikan secara ilmiah, memang ini makanan sehat yang menyehatkan kita. Allah ciptakan seperti itu. Iya. insya Allah taala lebih jelas lagi akan datang pembahasan tentang kesyirikan di dalam sebab dan kesyirikan di dalam masalah jimat. Iya, akan ada babnya. Kalau tidak salah di bab yang ke 7 atau ke-8. Iya. Wallahu alam. Pertanyaan yang berikutnya, penista Al-Qur'an belum ditangkap. Akhir-akhir ini banyak hujan lebat dengan petir. Kalau ada seseorang yang berpikiran, jangan-jangan hujan lebat dan petir berturut-turut ini azab dari Allah karena si penista Al-Qur'an belum ditangkap. Bolehkah kita berpikiran seperti itu? boleh kita berfikiran bahwa setiap dosa adalah sebab malapetaka. Bukan hanya itu, tapi semua dosa. Iya. Semua dosa adalah sebab malapetaka. Sebagaimana firman Allah, Zohar al-fasadu fil bahri wal barri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu la'allahum yarji'un." telah nampak kerusakan, musibah dan malapetaka di daratan dan di lautan disebabkan dosa-dosa yang dikerjakan oleh tangan-tangan manusia agar Allah menimpakan kepada mereka sebagian dari apa yang mereka kerjakan. Maksudnya balasan dari sebagian dosa, enggak semuanya. Kalau semuanya habis kita. Hanya sebagian. La'allahum yarji'un agar mereka bertobat. Iya setiap malapetaka, setiap musibah bisa jadi karena dosa-dosa kita. Karena musibah itu fungsinya ada dua. Sebagai hukuman atas dosa dan bisa juga sebagai ujian atas keimanan. Iya. Dan tidak menghukum penista Al-Qur'an juga termasuk dosa. Yang menista Al-Qur'an itu sendiri adalah dosa. Tapi ingat, Orang yang melakukan dosa masih banyak, bukan hanya dia. Iya. Bahkan mungkin terjadi setiap hari di sekitar kita. Orang yang tidak sholat, orang yang menyekutukan Allah, sama dosanya dengan orang yang menghinakan Al-Quran. Tidak ada bedanya. Sama-sama kufur. Meninggalkan sholat kafir, melakukan kesyirikan dan kekufuran yang lain, itu sama kedudukannya dengan menghina Al-Quran. Iya dan membenarkan orang yang menghina Al-Quran juga sama termasuk kekafiran. Jadi bukan hanya dia yang berbuat dosa, masih banyak. Iya. Dan yang lebih utama lagi untuk kita pahami adalah apabila kita diam sementara kita mampu untuk menegur orang-orang yang berbuat dosa di sekitar kita, maka apabila Allah mendatangkan azab bukan hanya mereka yang kena, kita juga bisa kena. Sebagaimana peringatan dari Allah, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khasah. Takutlah kalian kepada azab yang tidak saja menimpa orang-orang zalim di antara kalian secara khusus. Maksudnya, orang baik pun akan kena azab kalau dia diam saja. Ya. Demikian pula termasuk dosa yang bisa mendatangkan azab adalah merubah kemungkaran dengan cara yang mungkar. Ini juga salah. Kita pingin orang ini dihukum, tapi kita pakai cara yang mungkar. Itu sama salah. Itu tidak bisa dibenarkan. Iya. Tidak bisa dibenarkan. Jadi ini yang harus kita ingat. Juga bisa mendatangkan azab kalau kita pingin merubah kemungkaran, tapi dengan cara yang mungkar apalagi sampai mendatangkan kemudaratan yang meluas seperti terjadi huru hara, terjadi kerusuhan, itu bukan solusi. Justru kita hanya menyebabkan bencana lebih besar. Kenapa? Karena kita hadapi orang yang bersalah dengan cara yang salah. Berarti kitalah sebenarnya penyebab munculnya azab yang lebih besar. Iya. Kemudian satu hal penting yang perlu dipahami jamaah sekalian, penguasa yang tidak menghukum orang yang bersalah, ini namanya penguasa zolim dan harus kita paham. Tidaklah Allah memberikan kepada kita penguasa yang zolim kecuali karena kita juga zolim. Iya. Karena kita zolim. Allah tegaskan dalam Al-Qur'an, كَذَلِكَ نُوَلِّ بَعْضَ ظَلِمِينَ بَعْضًا بِمَكَانُ يَكْسِبُونَ Demikianlah kami jadikan sebagian orang zalim itu penguasa atas sebagian zalim yang lainnya. Di, diakibatkan dosa-dosa yang mereka kerjakan. Ya. Ini yang dijelaskan para ulama salaf dahulu. Ketika masyarakat mengadukan penguasanya zalim, kata Imam Al-Hasan Al-Basir rahimahullah, itu bagian dari azab kepada kalian Kalian nggak boleh menghadapi kezaliman dia dengan kekuatan kalian, nggak mungkin. Azab Allah nggak mungkin dihadapi dengan kekuatan kita. Ya, kita mau turun ke jalan dengan kekuatan kita, nggak mungkin. Azab Allah itu harus dihadapi dengan apa? Dengan taubat. Mohon ampun kepada Allah. Bersabar, bertakwa kepada Allah. Bukankah Allah telah mengabarkan kepada kita? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu Siapa yang bertakwa kepada Allah, akan selalu diberikan jalan keluar baginya. Iya. Artinya apa? Tempuhlah cara-cara yang dibenarkan syariat. Jangan kita pingin ini menjadi baik, tapi kita tempuh dengan cara yang salah, malah bisa menimbulkan kemudaratan yang luas. Iya. Di masa Imam Ahmad rahimahullah, ada penguasa yang melecehkan Al-Quran. Iya. Dan jauh lebih dahsyat pelecehannya. Apa pelecehannya? Dia mengatakan Al-Quran makhluk. Ini penghinaan kepada seluruh Al-Quran bukan satu ayat saja. Kenapa penghinaan? Karena kalau orang mengatakan Al-Quran itu makhluk, sama saja dia mengatakan Al-Quran bisa benar, bisa salah. Namanya makhluk. Bisa benar, bisa salah. Dia tercipta dan nanti akan mati. Namanya makhluk akan musnah nanti sudah nggak cocok. Itu betul-betul penghinaan. Makanya ulama sepakat. Tidak ada perbedaan pendapat. Orang yang mengatakan Al-Quran makhluk, dia kafir. Sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Al-Quran itu adalah kalamullahi azza wa jalla. Ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian jemaah sekalian, yang lebih dahsyat lagi, penguasa ini, dia memaksa para ulama' untuk mengikuti pendapatnya yang tidak mau disiksa dan dibunuh, dipenjara dan disiksa dalam penjara. Itu yang dialami para ulama di masa itu, termasuk yang paling dahsyat dialami oleh Imam Ahmad rahimahullah. Iya. Jadi luar biasa. Pada akhirnya masyarakat betul-betul marah besar dan mereka sudah bersepakat untuk melengserkan dia, menjatuhkan dia. Maka mereka pun berkumpul minta pendapat Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan, bertakwalah kalian, jangan kalian permainkan darah kaum muslimin. Ya. Kenapa? Karena, karena demi satu orang ini, kemudian darah kaum muslimin akan tumpah. Baik dia aparat negara, aparat keamanan, atau masyarakat. Masyarakat pun akan mungkin terbelah dua. Yang paham membela yang benar, yang tidak paham membela yang salah padahal dia masih muslim. Ya. Akan muncul malapetaka. Kemudian ada yang mengatakan, "Wahai Imam, bukankah ucapan dia Al-Qur'an makhluk juga malapetaka, musibah?" Kata Imam Ahmad, "Ya betul. Itu musibah, itu malapetaka, itu fitnah. Tapi itu sifatnya khusus. Yang korban hanya kita-kita ini, ulama." Ya. Tapi kalau kalian mau melengsarkan dia, yang korban banyak orang. Iya. Ini pandangan seorang ulama berpikir jauh ke depan, apa yang akan terjadi? Seperti yang kita sebutkan tadi, nikmat keamanan. Kita alhamdulillah nikmat aman, kita masih bisa belajar, masih bisa berdakwah. Anak-anak kita aman. Iya. Dan juga jamaah sekalian, ulama seluruhnya sepakat. Ya, di antaranya dinukil oleh Imam Nawawi di dalam Syarah Muslim pada juz ke-12. Ulama seluruhnya sepakat haram hukumnya melengsarkan seorang muslim, penguasa muslim, walau dia fasik, pelaku dosa besar, selama dia masih muslim. Tidak ada perbedaan pendapat ulama. Dan inilah ujian orang yang mengikuti pemahaman ahlus sunnah wal jamaah. ya Karena di situ yang membedakan ahlus sunnah dengan golongan yang menyimpang. Kalau penguasanya baik, golongan yang menyimpang pun sepakat. Ini penguasa harus dipertahankan. Nah, ketika penguasa itu zalim, di situ yang membedakan ahlus sunnah dengan golongan yang menyimpang. Ya. Kalau golongan yang menyimpang itu emosi yang mereka ikuti. Lupa dengan pesan-pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bersabar dan berdoa. Kenapa sabar dan doa? Karena ini azab. nggak mungkin kita lawan dengan kekuatan. Bukan maknanya kita biarkan, tetapi kita perbaiki namun dengan cara yang benar. Bagaimana sudah kita lakukan cara yang benar tapi belum juga berubah? Ya sabar dan doa. Bukankah tugas kita hanya usaha? Selebihnya adalah hak Allah. Apakah ada jaminan kita melakukan aksi-aksi lalu kehidupan kita akan menjadi lebih baik? Kalau kita lengserkan penguasa, akan muncul penguasa yang lebih baik. Tidak ada jaminan. Malah yang membayang kepada kita adalah kerusuhan, kekacauan, hilangnya nikmat keamanan. Iya. Jamaah sekalian, jangankan penguasa kita masih muslim. Penguasa yang sudah jelas-jelas kafir sekalipun, untuk melengserkannya, melengserkannya itu wajib. Itu juga sepakat ulama. Tapi itu tidak otomatis menjadi wajib. Tapi melihat maslahat dan mudarat. Melihat kemampuan kita. Iya. Yeah melihat kemampuan kita. Kalau kemudian justru malah memunculkan kemudaratan yang lebih besar, maka ini tidak dibolehkan. Dan ini persis, kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, Hafizahullah, inilah yang terjadi di Suriah. Di Suriah itu, banyak ulama sudah yakin pemimpinnya ini kafir. Tapi nggak ada ulama yang menyarankan masyarakatnya untuk melengserkan dia, memberontak kepadanya. Tidak ada. Kenapa? Karena hitung-hitungannya mudaratnya lebih besar. Persis yang kita saksikan hari ini di Suriah. Ya. Sudah dibantai ribuan, mungkin jutaan kaum muslimin, anak-anak, perempuan nggak peduli, ya. Subhanallah. Ini yang terjadi. Makanya nggak ada walaupun ulama sepakat uh, orang kafir itu nggak boleh jadi pemimpin, tapi nggak ada ulama yang berfatwa kaum muslimin di Amerika harus menjatuhkan eh, siapa sekarang presidennya? Ya. Sudah disahkan kah? Ya. Mudah-mudahan nggak jadi disahkan, ya. Tapi sebelumnya Obama tidak ada ulama yang berfatwa harus melengsarkan Obama. Kenapa? Mereka nggak mampu. Kalau mereka lakukan, mudaratnya lebih besar. Ya, tujuan yang nggak tergapai, mudaratnya yang terjadi. Ini jamaah sekalian yang harus kita pikirkan masa depan, melihat jauh ke depan. Jangan hanya persoalan apa namanya persoalan di depan kita saja. Dan kalau terjadi saling bunuh, saling hantam antara masyarakat dan aparat, siapa yang tertawa? Aparatnya muslim, masyarakatnya muslim. Siapa yang tertawa? Penista Al-Qur'an itulah yang tertawa. Orang-orang kafir yang tertawa. Iya. Yang saling bunuh adalah sama-sama muslim. Subhanallah. Ini yang harus kita pikirkan. Jadi setiap kemaksiatan itu adalah sebab malapetaka. Ya, wallahu alam. Bagaimana hukumnya jika seorang wanita taat ibadah seperti sholat, puasa, dan lain-lainnya, tapi tidak menutup auratnya? Bagaimana keadaannya di yaumil hisab atau yaumil akhir nanti? InsyaAllah lebih jelasnya akan kita bahas pada bab yang setelahnya tentang status orang-orang muslim yang melakukan dosa-dosa termasuk wanita yang tidak berhijab. Namun sebagai kesimpulannya adalah selama dia tidak melakukan kesyirikan dan kekufuran kemudian dia mati sebelum bertobat tanpa membawa dosa syirik dan kufur bisa saja Allah mengampuni dia dan langsung masuk surga. Kalaupun Allah tidak mengampuni, maka dia diazab dan azabnya tidak kekal. Iya. Inilah bahaya dosa syirik dan dosa kekufuran. Insya Allah lebih jelas, kita lanjutkan pada bab yang berikutnya. Bab yang keempat, ya. Bila kita tidak tahu bahwa amalan tertentu merupakan bentuk kesyirikan, lalu kita bertobat dengan hal tersebut, apakah Allah menghapus dosa tersebut sehingga kita mendapat hak tidak diazab Allah dan ibadah kita diterima? Iya, semua dosa. Selama kita bertobat sebelum habis masanya, sebelum ajal datang atau sebelum terbit matahari dari arah barat, Allah akan menerima tobat kita insya Allah. Ya, apabila kita bertobat nasuha. Bahkan banyak, bahkan bisa jadi mayoritas sahabat dulu adalah orang-orang musyrik, ya kan? Para sahabat dulu orang-orang musyrik, ya walaupun nggak semuanya. Lalu kemudian mereka bertobat dan Allah menjadikan mereka generasi yang terbaik. Mohon beri contoh ibadah atau doa yang dilakukan kaum muslimin yang tidak diterima. Kalau contohnya banyak. Setiap yang tidak meneladani Nabi Muhammad SAW itu tidak akan diterima. Seperti sabda beliau, Man amila amalan leisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengerjakan satu amalan yang tidak kami contohkan, amalan itu tertolak. Atau sudah sesuai contoh, tapi nggak ikhlas. Ya, semua termasuk sholat kita lima waktu, kalau kita nggak ikhlas, walaupun kita sudah mengikuti Nabi Muhammad SAW, gerakan-gerakannya sudah betul semua, bacaannya sudah betul, tapi kita nggak ikhlas, maka juga tidak akan diterima. Ini dua syarat diterimanya ibadah, ikhlas dan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Mohon diberikan contoh azab pada hari kebangkitan. Ini juga banyak. Di antaranya, Nabi SAW mengabarkan kepada kita orang yang tidak mengeluarkan azab, uh, afwan, orang yang tidak mengeluarkan zakat, maka dia dia akan diazab dengan hartanya tersebut. Kalau hartanya berupa emas dan perak, maka emas dan perak itu akan dibuat seperti setrika, lalu dipanaskan di neraka jahanam, lalu dia disetrika dengan itu. Pada hari, kata Nabi saw. yang lamanya seperti 50 ribu tahun di dunia. Ya. Kalau hartanya berupa hewan seperti kambing. Dia tidak sedekahkan, tidak keluarkan zakatnya, maka kambing itu akan menginjak-injak dia di akhirat kelak. Ya. Nanti juga akan datang insya Allah penjelasan tentang gambar bernyawa. Siapa yang membuat gambar bernyawa, kelak di hari kiamat Allah akan jadikan setiap gambarnya itu memiliki kemampuan untuk mengazabnya. Naudzubillah. Dan masih banyak yang lain. Termasuk pelaku riba. Apa kata Allah? innal ladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumu alladhi yatakhabbathu syaitan minal mas. Orang-orang yang makan riba tidaklah mereka bangkit dari kubur mereka. Jadi bangkit dari kubur di hari kiamat kecuali seperti orang gila yang dirasuki oleh syaitan. Iya. Dari situlah. Jadi ini dua azab sebenarnya. Azab pada fisik dan azab secara psikis. Kenapa dia akan malu? Orang akan kenal dia, oh ini dia nih, pemakan riba ketika di dunia. Na'udzubillah. Seperti orang keserupan setan. Tatkala itu baru saja dia bangkit dari kubur. Baru saja bangkit dari kubur, sudah seperti itu. Subhanallah. Bagaimana berbicara tentang, bagaimana dengan hadis yang berbicara tentang halal menutup jalan untuk orang kafir? Tolong diberikan penjelasan. Maksudnya adalah, orang-orang kafir itu tidak semuanya boleh diperangi. Orang kafir itu ada empat macam. Orang kafir yang boleh diperangi, dan yang tiga lainnya semuanya nggak boleh diperangi. Yaitu orang-orang kafir yang terikat perjanjian dengan kita, kaum muslimin. Maka kita harus memenuhi janji. Termasuk ya tidak menyulitkan mereka. Iya. Itu karena kaum muslimin memenuhi janji, bukan karena mereka mulia. Iya. Insyaallah lebih detail kita bahas pada kesempatan yang lain tentang jenis-jenis orang kafir. Namun kesimpulannya, orang kafir yang ada perjanjian dengan kaum muslimin atau tidak ikut memerangi kaum muslimin, maka kita pun nggak boleh menyulitkan mereka. nggak boleh berbuat zolim kepada mereka. Iya. Bagaimana jika seorang anak ingin pindah akidah Nasrani karena pasangannya? bagaimana pertanggungjawabannya orang tua di hadapan Allah Subhanahu wa taala sementara orang tua sudah menasihatinya. Kalau orang tua sudah benar-benar menasihati semaksimal mungkin semaksimal mungkin maka mudah-mudahan orang tuanya terlepas dari tanggung jawab, terlepas dari azab. Ya, sama saja dengan Nabi Nuh alaihi salam. Anaknya sudah dinasihati, betul-betul dinasihati, tapi nggak mau beriman. ya. Nabi Ibrahim ayahnya sendiri sudah dinasehati tapi nggak mau beriman. ya. Tapi kalau kenyataannya orang tuanya melalaikan pendidikan agama, tidak berusaha maksimal untuk menjaga akidahnya, maka kita berlindung kepada Allah, ini bisa saja orang tuanya mendapatkan azab. ya. Makanya jemaah sekalian, jaga akidah anak kita, didik akidahnya yang benar. Karena tidak mungkin dia punya keinginan untuk murtad. Kecuali akidahnya rusak. Bisa saja karena orang tuanya tidak mendidiknya dengan baik. Iya. Bisa saja karena orang tuanya tidak mendidiknya dengan baik. Sehingga dia punya keinginan untuk murtad. Harus berusaha semaksimal mungkin untuk apa namanya menahan dia, mencegah dia, ya dari kekufuran ini. Dan harus berusaha bagaimana anak-anak kita ini tidak melakukan hubungan-hubungan yang terlarang. Yaitu berpacaran. Berpacaran itu adalah hubungan yang terlarang. Tidak ada berpacaran dalam Islam. Yang ada adalah nikah. Ya. Ini kebiasaan orang-orang kafir yang kita adopsi. Ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, ajarkan kepada anak-anak kita. Jangan mendekati zina. Jangan izinkan mereka pacaran. Dan permudah mereka menikah. Ya. Sekarang yang terjadi, nikah dipersulit. Pacaran dipermudah. Yang halal dipersulit, yang haram dipermudah. Ya. Ingatkan ini. Jangankan dia berpacaran dengan orang kafir. Dengan sesama muslim saja itu hukumnya haram. Ya. Dan jangan sekalian, kalau seseorang itu memiliki akidah yang benar terhadap orang kafir, jangankan berpacaran, berteman baik saja dia sudah tidak mau. Iya. Karena yang seharusnya kita membenci orang-orang kafir, bukan malah berteman baik, bukan malah mencintai, apalagi mendukung mereka. Ya, ini menunjukkan apa? Akidahnya rusak, tauhidnya tidak beres. Maka di sini ada tanggung jawab orang tua untuk mendidik dia, mengingatkan dia. ya, dan larang dia berpacaran. Kemudian usahakan cepat dinikahkan dengan seorang laki-laki muslim. Ya, cepat dinikahkan dengan pasangan muslim, usahakan bagaimana dia berpisah. Tidak ada hubungan lagi, tidak ada kontak lagi dengan orang kafir tersebut dan cepat-cepat cari pasangan yang lain yang sah, yang muslim. Ya, yang dia juga senangi supaya dia selamat. Dan juga yang paling penting adalah